Apa bedanya jin dengan iblis? Dan apakah jin memiliki agama? Iblis adalah berasal dari bangsa jin. Allah mengatakan karena min al-jinni bahasa hasaqa an amri an Ia yaitu iblis kana min jin berasal dari dari golongan dari golongan apa? Jin. Namun dia fasik keluar dari perintah Robnya, yaitu engkar, durhaka, menentang, tidak mau sujud kepada Adam. Apakah jin memiliki agama? Iya. Ia memiliki agama, sama seperti manusia. Ada jin kafir dan ada jin muslim. Ada jin Nasrani, ada jin Buddha, ada jin Yahudi, ada jin Muslim, ada jin Islam. Apakah jumhur ulama tidak selalu pendapat yang rajin? Ya tidak selalu. Ya jumhur kalau dikatakan pendapat jumhur tidak selalu ini yang paling rajin. Boleh jadi di sana ada pendapat di luar jumhur yang ternyata lebih rajin. Wallahu a'lam. Sebagai contoh, masalah mandi Jumat. Jumhur ulama berpendapat sunnah. Ibnu Hazm, Syaukani dan beberapa pendapat ulama-ulama dan beberapa ulama lainnya mengatakan wajib. Nah setelah ditimbang dan dikumpulkan semua nas-nas yang berbeda dengan mandi Jumat cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib bagi yang berkemampuan. Demikian pula mengenai masalah mengucapkan basmalah ketika hendak wudhu. Jumhur mengatakan tidak tidak mewajibkannya. Namun sebagian ulama mewajibkannya berdasarkan dengan hadis Nabi, ya la wudhu aliman lam yusamillah alaih. Tidak ada wudhu bagi orang tidak mengucapkan Bismillah padanya. Mengenai masalah makan sahur, jumhur berpendapat sunnah Ya, sebagian ulama biasanya Ibnu Hazm berpendapat wajib. Yang sabdanya eh, firman uh, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tasharu fa dan larangan meninggalkannya. Dan dijadikan orang yang meninggalkannya serupa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beda antara puasa kita dan puasa ahli kita adalah makan sahur. Jadi ada larangan meninggalkannya, perintah mengerjakannya dan Silakan orang-orang yang meninggalkannya. Jadi ini menguatkan pendapat yang wajib. Walaupun jumhur berpendapat tidak wajib. Contoh lainnya adalah sholat hari raya. Jumhur berpendapat sunnah muakkad. Sebagian ulama berpendapat wajib. Dalilnya perintah Nabi kepada semua segenap kaum muslimin sampai wanita haid, gadis dalam pingitan, orang-orang tua dan wanita-wanita semuanya untuk keluar menghadiri menghadiri dakwah kaum muslimin yaitu menghadiri e, pelaksanaan sholat haid hanya saja wanita haid menjauhi tempat tempat sholat jadi yang yang yang roja di sini bukan pendapat jumhur tapi pendapat yang yang lainnya wallahu alam dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain jadi intinya pendapat jumhur tidak selalu yang yang paling rajin. Salat apakah yang lebih afdal di masjid Nabi? Salat fardu saja atau termasuk juga salat sunnah? Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Zahir dari hadis-hadis Nabi itu mutlak Jadi kita katakan mutlak sebagaimana kemutlakan Wallahu a'lam. Apakah sah salat wanita yang di, yang di masjid tanpa sutra? Salat tanpa sutra Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah adalah salat yang membawa dosa. Dikatakan membawa dosa, sholatnya sah, tapi dia ber, berdosa. Dan jika lewat anjing hitam, wanita haid, dan keledai di depannya, maka akan membatalkan sholatnya. Jadi sholatnya sah, hanya saja dia membawa dosa. Laki-laki maupun perempuan, wanita maupun laki-laki, sama saja Adakah dalil sunnah pada zaman Nabi Masjid Nabawi terdapat sutra untuk wanita? Wanita salat di Masjid Nabawi untuk salat-salat fardu. Dan dalam salat fardu, sutra imam adalah sutra bagi makmum. Jadi mereka nggak perlu pasang sutra di belakang. Dan mereka salat di Masjid Nabawi pada zaman dahulu, pada zaman Nabi itu pada salat-salat wajib saja. Dan mereka segera kembali setelah pelaksanaan salat satu. Mereka yang tidak simpati kepada Islam sering menyoroti bahwa Rasulullah memiliki sembilan orang istri. Bagaimana kita menjelaskannya? Nabi Sulaiman memiliki lebih banyak istri daripada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ya. Lebih banyak istri Nabi Nabi Sulaiman. Ya. Dan raja-raja, raja-raja, baik itu raja Muslim dan raja kafir memiliki banyak istri. Raja-raja kafir dahulu memiliki banyak istri. Dan itu dianggap sebagai salah satu tanda kesempurnaan seorang pria. Jadi tidak ada masalah pada masalah ini, dalam masalah ini. Hanya saja untuk umat Muhammad dibatasi sampai empat saja. Nah demikian. Apa hukumnya seorang muslim muslimat yang sholat di, di rumahnya baik fardu maupun sunat yang kiblatnya pas menghadap kuburan tanpa ada dinding pembatas antara rumah dan kuburan. Tidak boleh sholat menghadap kubur itu La tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan kamu juga duduk di atas kubur. Apakah kajian tasawuf termasuk kajian salaf? Ya tidak, itu ini. Tasawuf sendiri asal usul katanya tidak jelas. Dari kata apa dia? Dari mana asal katanya sufi? Dari mana itu? Asal kata dari apa akar katanya? Ini masih diper, diperselisihkan. Bukan hanya di kalangan luar sufi, di, di kalangan sufi sendiri masih diperselisihkan. Dari mana asal usul katanya? Asal usul katanya saja belum jelas, apalagi definisinya dan apa namanya eh, asal usul ajarannya. Asal usul katanya saja belum jelas, apalagi asal usul aja ajarannya. Ada satu pembahasan yang menarik yang menyebutkan bahwa ya ternyata ajaran-ajaran sufi ini mengacu kepada ajaran-ajaran filsafat Yunani, Persia ataupun India. Metode apa yang dipakai para salaf dalam menentukan hari raya? Idul Fitri, Idul Adha. Yaitu rukyat, rukyat hilal dengan melihat hilal. Kita puasa Daud. Kalau jumpa hari Sabtu, apakah kita puasa juga? Ya, ada larangan berpuasa sunat pada hari Sabtu. Kecuali puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah dan puasa kodok. Ya, adapun selain itu dari puasa-puasa sunnah maka ini tidak dibenarkan karena ada larangannya. Nah, ini bagian cenderung kepada pendapat bahwa larangan lebih didahulukan daripada satu hal yang mubah atau yang dianjurkan. Baik. Nah, di sana ada yang berusaha untuk menggandingkan antara hadis larangan tersebut dengan hadis-hadis lain yang cenderung membolehkan dengan mengatakan bahwa jika puasa pada hari Sabtu itu adalah puasa yang memang menjadi konsekuensinya untuk berpuasa, contohnya puasa Daud, maka tidak mengapa. Namun jika dia berpuasa secara terpisah hari Sabtu, maka tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Demikian juga puasa hari Jumat. Hari Jumat tidak boleh kita berpuasa secara khusus, kecuali kita sudah puasa sebelumnya. Ya. <clears throat> kecuali jika engkau ingin puasa sesudah, jika engkau berpuasa sebelumnya atau engkau berpuasa sesudahnya. Nah demikian. Allah Allah. Sholat lima waktu wajib dibanding dengan sholat malam. Di sepertiga malam Allah turun di langit dunia. Sholat malam besar hikmahnya dibanding sholat wajib. Bagaimana penjelasannya? Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimahumullahu jami'an Sholat yang diwajibkan atas umat muslim adalah sholat lima waktu sehari ke semalam yang apabila ditinggalkannya maka dia telah mendapatkan satu ancaman yang besar ya bahkan sebagian ulama mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat walaupun pendapatnya rajih tidaklah kafir secara mutlak namun diancam dengan hukuman mati jika tidak maka dia dibunuh sebagai orang murtad nah ini ancaman dan sanksi yang besar terhadap orang yang meninggalkan sholat lima lima waktu. Dan ini menunjukkan tingginya, besarnya ya perkara ini, perkara sholat lima waktu ini. Adapun sholat malam, kalau orang meninggalkan sholat malam, malam sepanjang hidupnya, sepanjang hidupnya dia meninggalkan sholat malam, berdosakah dia? Kalau saya tanya berdosakah dia? Tidak berdosa. Walaupun masalah kurang afdal ya tentunya kurang afdal. Tapi kalau saya tanya berdosakah dia? Tidak berdosa. Ada seorang datang kepada Nabi dia mengatakan apa yang Allah wajibkan atasku? Dia mengatakan Rasul mengatakan kepadanya sholat lima waktu sehari semalam. Adakah yang lainnya katanya? Nabi mengatakan tidak kecuali kamu kalau kamu mau sholat sunnah. Ya, ketika janda berpaling dia mengatakan demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari itu. Nabi mengatakan aflahain sodako. Nabi mengatakan apalah, dia beruntung. Beruntung dia kalau dia benar-benar melakukannya. Nah ini yang saya pintu. Waktu zuhur lewat karena tertidur. Manakah yang lebih baik mengerjakannya setelah ingat atau mengkasarnya pada saat salat asar? tidak ada kasar. Mungkin jamak yang dimaksud di sini. Allah alam ya. Jamak. Apakah menjamaknya dengan salat asar? Ikhwanifiddin Rasul mengatakan ya Man taraka salah anha falyusalliha idza zakaraha. Man fatahu shalah aw nasiya anha aw nama anha falyusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang terlupa salat atau tertidur, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya. Sabda Nabi falyusalliha idza zakaraha menunjukkan kepada kita bahwa ia mengerjakan salat yang terluput itu ketika dia mengingatnya. Tidak boleh dia tunda. Begitu dia bangun, dia teringat. Dia harus segera no, mengerjakannya. Pada saat itu juga. Allah Apakah hukumnya pengobatan dengan jin muslim? Ya dari mana kita tahu dia, dia muslim? Ini yang sulit. Baik demikian Ikhwanifidin Azani ya Allah wa ya jami'an ya, ya nggak mengapa membaca doa-doa yang bervariasi dalam satu sholat itu tidak mengapa bahkan digabungkan juga tidak mengapa Allah Allah Enggak mengapa. Ya, nggak ada masalah menghangatkan air kemudian kita beruduk dengannya atau beruduk dengan air belerang kan begitu. Nah, beruduk dengan air belerang, air panas. Atau dengan air pam, PDAM, dan mengapa. Ya. Adapun perintah wudhu min mamastatinar itu maksudnya wudhu setelah makan makanan yang dipanaskan dengan dengan api. Namun itu sudah dimansuhkan. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan dengan api. Allahu a'lam. Ya demikian saja kajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu